Wan Anas dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani" Sesungguhnya engkau apapun yang kau panjatkan dari doa-doamu kepadaku dan harapanmu kepadaku untuk aku ampuni ghafartu laka maka aku, aku, aku akan ampuni engkau alamakana minka wala ubali apapun dosa yang ada padamu karena engkau mengharap kepada wala ubali dan aku tidak pikir lagi aku tidak akan perhitungkan lagi tidak akan ikut hitung lagi sebesar apapun dosa itu ya. begitu besarnya pengampunan Allah wala ubali aku tidak melihat lagi dosa kayak apa itu asalkan kau menghadap kepadaku memohon kepadaku mengharap kepadaku yang menjadi masalah adalah tidak mengharap kepada Allah dan itu sering kita lupa tidak menyesali dosa kita lalu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lalai ya benar Adam wahai anak Adam la balagat bukan kalau seandainya engkau punya dosa yang mencapai ananat sama ketinggian langit sana waduh bukan segunung gunung masih itu sampai langit dosamu Istaghfartani kau minta ampun kepadaku. ke aku akan mengampuni. Ya, asalkan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang boleh putus asa. Ya benar Adam wahai anak Adam. Innaka sesungguhnya engkau la atautai lau ataitani jika datang kepadaku bi kurabil ardi. Kurabil ardi ini dengan sebanyak isi bumi ini maksudnya bumi dengan isinya gitu ibrabil arti khotoya dengan kesalahan-kesalahan Tuma lakitani kemudian engkau bertemu denganku. La tusyriku bi kau tidak menyekutukan aku. Bukan menjadi orang yang menyekutukan aku syai'an dengan sesuatu apapun. La taituka bi gurabiha niscaya aku akan beri kepadamu sebesar itu juga maghfiratan pengampunan.